Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis pembagian yang kedua karena sudah kita selesaikan pembagian yang pertama. Kata beliau Al-Qismus Tsani pembagian yang kedua min kitabi Mustalahul Hadis dari kitab Mustalahul Hadis. Kita lihat pembahasannya apa? Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Aksamul khabar bi'tibari man yudhafu ilaih. Perhatikan baik-baik pembagian khabar. Khabar di sini adalah kabar. Pembagian kabar atau kalam ditinjau dari orang yang disandarkan kepadanya. Paham ya? Maksudnya kabar atau kalam itu ditinjau dari orang yang mengkabarkan itu terbagi menjadi berapa itu loh. Paham ya? Nah, ya wah. disebut dengan apa itu loh. Paham ya? Kita lihat yang qasimul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila salati aksam Khabar yaitu hadis atau yang semisalnya karena khabar karena maknanya hadis juga ya. Ditinjau dari orang yang sandarkan khabar itu kepadanya terbagi menjadi tiga macam. Perhatikan baik-baik, terbagi menjadi tiga macam, yaitu apa? Marfu', mauquf, maqtu'. Kalau marfu' itu yang disandarkan sampai kepada Rasulullah. Tapi apakah setiap hadis yang marfu itu sahih? Tidak harus. Ada marfu yang palsu ada enggak? Ada. Marfu yang dhaif ada enggak? Ada. Karena marfu itu intinya qala-qala Rasulullah itu loh. Intinya atau menyandarkan kepada Rasulullah itu marfu itu namanya. Ya kan? Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwa huwal maqtu'u. Jadi kalau sandarkan Rasulullah marfu' namanya. Kalau kepada tabi'in apa namanya tadi? maqtu'. Kalau kepada sahabat namanya mauquf. Paham ini ya? Namanya mauquf. Ini akan kita lewati satu persatu nanti insyaallah taala. Jadi kalau marfu' itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hubbul watan minal iman. Rasulullah bersabda bahwasanya cinta tanah air bagian dari iman. Hadisnya apa ini? Eh? Maudhu' palsu ya, marfu' enggak tapi? marfu karena sandal Rasulullah. Amin. ya? Cuman hati-hati jangan sampai kita mendustakan atau istilahnya berdusta atas nama Rasulullah karena ancamannya berat. Apa ancamannya? Neraka. Apa itu dalilnya? Naam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya nah, dari api neraka. Waliyadzubillah. Kita lihat berikutnya. Fal marfu'u ma udhifa Nabi sallallahu Marfu' itu, perhatikan hadis marfu' itu adalah hadis atau khabar yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanqasimu ila qismain dan ini pun terbagi menjadi dua. Marfu'un salihan, wa marfu'un hukman. Marfu' yang terang-terangan, gamblang, nampak gitu, jelas dan marfu'un hukman ada marfu' yang dia salah hukum oleh karena itu terkadang al hadis mauquf walahu hukum rafa' hadisnya mauquf sama sahabat tapi memiliki hukum rafa' hukum marfu' paham maksudnya ya nah itu terkadang itu kan jumlahnya seperti itu hadisnya itu kalau ditelusuri cuma sampai pada sahabat itu loh terakhirnya sampai pada sahabat tapi apa kenapa kok nah barakallahu fikum nah bisa menjadi tingkatan walahu hukum rafa' mungkin karena berbagai jalur atau istilahnya apa barakallahu fikum enam e, alasan-alasan yang lain akhirnya menjadi apa? Tingkatannya menjadi marfu dari itu. Maksudnya dia memiliki hukum rafa karena ada qarinah atau tanda. Mafhum soalnya ya? Ya, na'am. Fal marfu'u sharihan, marfu' yang terang-terangan, perhatian baik-baik contohnya apa? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu e, nafsihi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin fi khuluqihi aw khilqatihi Marfu yang sore itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW pada zatnya, pada Rasulullah SAW berupa ucapan atau perbuatan atau penetapan atau sifat yang berkaitan tentang postur yang berkaitan tentang akhlak-akhlak beliau ataupun yang berkaitan dengan postur tubuh beliau. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu namanya hadis marfu. Nah, seperti itu barakallahu fik. Misal contohnya minal qaul, contohnya yang berupa ucapan, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disandarkan enggak sekarang ini? Disandarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Eh, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini ucapan bukan? Ucapan. Wa misaluhu minal fi'l. Contohnya yang perbuatan. Kana sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat-ingat sandarkan ini. Kana sallallahu alaihi wasallam Nah, ini ada yang artikan adalah, tapi lebih tepatnya kalau dahulu. Paham ya? Nah, karena terkadang kita kalau melihat artinya adalah Rasulullah itu ya mungkin sebagian orang menganggap itu tepat dan bagus, cuman kalau kami pribadi lebih condong kalau dahulu di sini. Paham ya? Karena nah barakallahu fikum karena itu maknanya macam-macam. Karena sallallahu alaihi wasallam idza tahu baitahu abis bisiwak. Dahulu Rasulullah SAW apabila masuk ke dalam rumahnya, beliau memulai dengan siwak. Na'am barakallahu fikum. Siwak di sini boleh nggak kita kiaskan dengan sikat gigi? Jadi antum bawa di kantong sikat gigi ini formula atau Pepsodent gitu ya. Mau masuk rumah misalnya antum mau sikat gigi ini dulu. Atau ini siwak ini. Eh mana? Hah? Oh lala, antum? Boleh. Tadi bawa di kantong sikat gigi itu ya. Sebelum sholat antum bawa sikat gigi. Rasulullah kan laula an asyqa ala ummati la amatuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku enggak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwakan setiap kali setiap kali mau salat. Nah, ini siwak itu yang ma'ruf yang antum melihat dari pohon arok itu siwak. Nah, ataukah boleh dikiaskan dengan apa sikat gigi? Boleh. Berarti ketika antum misalkan lagi salat tuh sikat gigi terus orang lagi stau stau antum gini. Ngapain antum? Siwakan katanya. Pakai sikat gigi itu. <laughs> Gimana itu Hah? Hah? Yang yang jelas setelah dohir ya siwak, bukan sikat gigi ya, siwak. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Nanti akan menimbulkan istilahnya apa kritikan-kritikan yang banyak kalau antum kiaskan dengan kias yang seperti itu. Paham ya? Siwak ma'ruf siwak. Nah, kalau belum pernah tahu ya nanti bisa lihat di toko-toko herbal itu. Nah, barakallahu fikum siwak itu ma'ruf siwak itu ya. gak sembarangan batang-batang antum ah, pakai siwak enggak ya? Ada pohon khusus siwak itu. Nah, ada yang ya bisa, ada yang nah barakallahu fikum masih uh, rotban, masih basah. Ada masih keringan yang basah juga. Nah. Kita lihat berikutnya. Wa mithaluhu min at-takrir. Nah, ya, Contoh yang berupa penetapan yang Rasul tetapkan takriruhu al-jariyah hina sa'alaha yaitu penetapan atau pengakuan yang Rasul akui terhadap jariyah seorang budak wanita ketika ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Allah Taala di langit. Fa aqarraha 'ala dzalik. Kemudian apa Rasulullah pun mengakui nah pengakuan apa? Pengakuan seorang budak wanita tersebut kemudian Rasulullah mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah dia karena dia adalah seorang wanita yang mukminah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam, kita selesaikan dikit lagi. Wa hakadha kullu qaulin dan seperti itu pula lah setiap usapan au fi'lin atau perbuatan na'am alima bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu Rasulullah mengetahui perbuatan tersebut dan Rasulullah enggak ngingkari, fahuwa marfu'un sarihan minat takrir. Maka itu marfu' yang terang-terangan, nah barakallahu fikum berupa apa? Nah, pengakuan yang Rasulullah akui. Paham ya? bahasanya itu boleh gitu loh ya. Seperti ketika para sahabat waktu itu memakan apa? dop dop itu hewan bukan biawak ya. Kalau yang anda lihat langsung di Yaman itu bukan biawak. Biawak lain, biawak ngeri. Anda pernah lihat di situ ngeri sekali. Walaupun masih kecil segini tapi bentuknya ngeri biawak di situ di pojokan itu. Di apa di waduk itu ya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas kalau anda saksikan top di sana itu, top itu bersisik. Waktu itu kita nah barakallahu fikum ada ikhwah yang beli harganya 500 500 real. Sekitar kalau dirupiahkan ya ribu lah. ribu itu segini panjangnya. Bersisik dia dan enggak galak antum tangannya gini karena enggak ngigit ya. Karena makanan dia itu duri-durian. Bukan durian ini, duri-duri. Ya duri-duri makanannya itu. Minum sekali awet sampai bertahun-tahun. Memang seperti itu. Hidupnya di yang di batu-batu di padang pasir itu, itu namanya dop. Nah, suatu ketika ada segenap para sahabat yang makan dop. Nah, Rasulullah menyaksikan dan tidak enggak mengingkari dan juga enggak mengatakan itu haram. Berarti menunjukkan bahwasanya itu adalah halal dan diperbolehkan. Juga dabur. Nah, dabur itu juga hewan, na'am barakallahu fikum, dia itu bentuknya seperti anjing, tapi bukan anjing. Na'am barakallahu fikum lebih agak besar dikit. Na'am itu juga dihalalkan sesuai dengan apa takrirnya Rasulullah SAW. Maksud Rasulullah enggak mengingkari ketika segenap para sahabat memakannya. Rasulullah enggak makan itu loh. Rasulullah enggak makannya. Na'am. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Na'am. Jadi kalau kalau apa kalau istilahnya apa istilahnya bentuknya takrir atau yang Rasulullah tetapkan atau Rasulullah mengakuinya maka itu masuk dalam kategori apa pembolehan kita lihat berikutnya wa misaluhu minal wasfi fi khuluqihi contohnya yang berupa sifat yang berkaitan masalah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nas wa asja'an nas dahulu Rasulullah sallallahu adalah manusia yang paling dermawan dan paling pemberani masuk ila syai'an qattu wa qala la Enggak pernah Rasulullah dimintai sesuatu kemudian mengatakan lah enggak. Mesti dikasih orang yang minta. Padahal tahu minta-minta itu haram, tapi Rasulullah kasih gitu loh. Bayangkan itu. Wa kana daim wa kana daimal bashar sahlal khuluq. Nah, ya, yang mana Rasulullah SAW itu senantiasa nah, memiliki jiwa kemanusiaan dan juga apa? akhlak itu akhlak yang mudah. Rasulullah maksudnya itu orang itu mudahan. Nah, kemudian al janib Kemudian apa barakallahu fiikum Rasulullah itu sangat lembut. Sangat lembut orangnya ya. Nah, barakallahu fiikum nah ini seperti ini eh, menunjukkan bahwasanya ini juga termasuk marfu tapi berupa sifat. Karena disebabkan Rasulullah itu ya. Nah, seperti itu. Eh, ma khayyara baina amrayn illa ikhtara huma Perhatikan ini, tidaklah Rasulullah itu dikasih pilihan dua perkara melainkan Rasulullah memilih yang paling mudahnya. Memilih yang paling mudahnya ila an yakuna isman kecuali kalau itu perkara dosa fayakunu abda fayakunu ab'adan nas anhu kecuali kalau perkara dosa itu Rasulullah adalah orang yang paling jauh dari dosa tersebut mahfum soalnya ya nah itu berupa apa khuluq itu akhlak sekarang yang berupa postur tubuh beliau wa misaluhu minal wasfi fi khilqatihi dan contohnya hadis marfu' yang berkaitan tentang apa sifat Rasulullah yang berkaitan masalah postur tubuh beliau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rub'atan minar rijal. Nah, dahulu Rasulullah Sallallahu SAW itu adalah lelaki yang tidak tinggi, tidak pendek. Sedang itu salahnya ya. Tidak tidak tinggi, tidak pendek, sedang. Nah, mulai sabit tawil wala bil kasir. Nah, eh, tawil ini bukan panjang ya, tinggi tapi ya. Tidak tinggi, tidak juga pendek. Ba'idun ma nam. Ba'idun ma bainal mengkibain. Apa maksudnya ba'idun ma bainal mankibain ini? Maksudnya tuh na barakallahu fikum <clears throat> Rasulullah itu enggak terlalu lebar sekali badannya. Paham ya? Intinya itu na barakallahu fikum intinya enggak tinggi, enggak pendek, juga enggak terlalu besar itu loh. Nah, seperti itu. Lahu sya'run yablughu shahmata udhunai. Rasulullah punya pernah suatu ketika memiliki rambut hingga mencapai apa? Na barakallahu fikum, enam ujung telinga. Sebenarnya segitulah setata se, se, sejajar dengan apa? Na'am barakallahu fikum telinga atau bawah telinga itu yang intinya ujung telinga. Wa rubbama yablughu manqibah terkadang juga sampai manqibah. Manqibah itu apa? Pundak. Naam. Kemudian apa? Husnul lihyah atau hasanul lihyah? Husnul lihyah ya. Atau hasanul lihyah? Hah? Hasanul lihyah. Rasulullah itu jenggotnya bagus Paham ya? Jenggotnya bagus ya dirawat, istilahnya panjang, kemudian bagus intinya. Fihi sya'ratun min syaibin. Rasulullah juga memiliki apa uban. Paham ya? Jadi beruban itu enggak masalah, enggak usah malu, paham ya? Masih muda kok beruban ya biarin takdir Allah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, cuman yang disayangkan orang-orang yang masih muda sudah diubah rambutnya. Warna pink, diubah warna hijau itu jangan. Kalau warnanya misalkan sudah berubah menjadi putih, sudah beruban boleh diubah warnanya kecuali warna hitam. Itu pun kita menghindarkan warna-warna yang identiknya dipakai orang awam. Ya kalau di sana itu biasanya warnanya jingga. Jingga untuk warna-warna tua itu yang dipakai seperti itu. Tapi kalau antum langsung karena sudah berubah merahnya putihnya jangan. Paham ya? Intinya selain warna hitam diperbolehkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.